Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ikhwatul islam. Hidup memang penuh dengan dinamika. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita. Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panutan kita, menjadi kudwah kita. Akan tetapi bukan masalah pada turun tidaknya Al-Quran, bukan masalah pada diri Rasulullah SAW yang jadi masalah adakah adalah sudahkah kita menerima Al-Quran, sudahkah kita meneladani Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, ataukah kita selama ini hanya bermain-main, hanya bertutur kata, hanya pandai berbicara, namun jauh dari bukti dan fakta. Kehidupan dunia penuh dengan dinamika. Kehidupan dunia penuh dengan pasang dan surut Kadang susah, kadang senang. Ada duka, ada derita, ada kaya, ada miskin. Semua itu adalah kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wanablukum nabluukum wal khairi fitnah wa Kami pasti menguji kalian. Kami uji kalian dengan bisyari wal khair. Kami timpakan bencana, malapetaka, kesusahan, sakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan juga kami timpakan kepada kalian al khair, kekayaan, kemudahan, kedudukan, dan kejayaan. Namun bukan itu yang jadi tujuan hidup. Bisa kaya, bisa jaya, bisa mudah, tidak. Tetapi apa? Terletak pada kesadaran kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Wa ilahi turja'un. Kepadanya lah kalian akan kembali. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar-benar iman telah tertanam dalam dirinya ketulusan, keikhlasan telah tertanam dalam dirinya. Dikisahkan, seorang laki-laki dari Arab datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengikrarkan syahadat, masuk Islam. Tidak selang berapa lama, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Dan lelaki tersebut yang baru saja masuk Islam, walaupun dia baru masuk Islam, namun di dalam dirinya telah tertanam, telah berkobar keimanan yang tangguh kepada Allah. Dia terpanggil turut serta berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan telah selesai dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW segera membagikan rampasan perang Kala itu, lelaki yang baru saja masuk Islam ini tidak menghadiri acara pembagian rampasan perang karena dia sedang menggembalakan onta. Sehingga Rasulullah SAW menyisihkan bagiannya. Tatkala lelaki tersebut telah mendapatkan bagiannya, ia merasa heran. Segera ia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, maha, oh, Ya Rasulullah, apakah ini? Untuk apa harta ini? Mengapa saya diberi harta ini? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu adalah rampasan perang, itu adalah bagian. Namun sungguh mengejutkan. Lelaki tersebut berkata, Ya Rasulullah, ma'ala hadha ittaba'tuka. Bukan karena harta aku mengikutimu. Bukan karena ingin mendapatkan bagian rampasan perang. Aku masuk Islam dan mengikuti jalanmu berada di medan perang ini. Walakin ala an urmaha huna katanya Aku masuk Islam. Aku mengikutimu dalam peperangan ini karena aku punya cita-cita. Itu agar aku terkena anak panah di leherku ini. Dan kemudian tembus ke, leher, ke tengkuk bagian belakangku. Aku ingin mati syahid. Bukan karena harta. Mendengar jawaban Arabi ini Rasulullah SAW cukup terkejut. Kemudian beliau berkata, Intasduk yasdukallah. Kalau engkau jujur, engkau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu, engkau serius, itu adalah ucapan yang tulus dari hatimu, Allah pasti akan kabulkan. Allah pasti akan wujudkan dan Allah pasti akan buktikan seperti apa yang kau cita-citakan. Maka tidak serang berapa lama lagi peperangan kembali berkecamuk. Dan setelah peperangan usai, subhanallah, lelaki tersebut tidak kelihatan. Tidak nampaklah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat untuk mencari. Di manakah lelaki yang mengatakan, aku datang kemari, aku ikut dalam medan perang. Bukan untuk mendapatkan rampasan perang. Tapi aku ingin ditembus leherku di sini oleh medan, oleh anak panah. Maka para sahabat pun mencari ke manakah lelaki tersebut. Dan subhanallah, di pinggir medan perang terdapat seorang jenazah yang terkapar dan subhanallah para sahabat terkejut mendapatkan lelaki Arab tadi dialah yang terbujur kaku dan anak panah telah menancap di tempat di leher yang dia tunjuk ketika dia mengucapkan ucapan itu kepada Rasulullah SAW. Maka segera Rasulullah SAW mengkafani lelaki tersebut setelah selesai mengkafani tidak dimandikan karena beliau mati syahid dikafani dengan kain yang dia kenakan dengan pakaian yang dia kenakan Kuna Rasulullah SAW menyolatinya bersama para sahabat. Di antara doa yang beliau ucapkan dalam solat jenazah ini, beliau mengutarakan, Allahumma hadha abduk. Ya Allah, ini adalah hambamu. Kharaja mujahidan fi sabilik. Dia datang berjihad di jalanmu. Wa ana syahidun alih. Fakutilah syahidan. Dan dia akhirnya terbunuh mati syahid. Dan aku saksinya bahwa dia adalah benar-benar mati syahid. Subhanallah. Rasulullah SAW mendapatkan bukti nyata bahwa lelaki tersebut jujur dalam ucapannya. Sehingga beliau mengatakan, Wa ana syahidun alih. Aku saksinya bahwasanya dia adalah mujahid visabilillah dia adalah jihad di jalan ya Allah. Subhanallah. Intasduk yasdukallah. Kalau engkau jujur, maka Allah pasti akan membuktikan. Allah akan mengabulkan. Allah akan membuktikan ucapanmu, menerima ucapanmu. Ini adalah sebuah sabda Rasulullah SAW yang sepatutnya menjadi inspirasi dalam hidup kita. Kita belajar jujur kepada Allah. Kita belajar bukan hanya berkata-kata. Mudah mengucapkan kata-kata. Namun, bagaimanakah membuktikan ucapan dalam tindakan yang nyata? Bagaimanakah membuktikan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah yang tertanam dalam jiwa kita dan itulah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. In tasduk yasduk Allah. Kalau engkau jujur ikhwatul iman. Engkau jujur dalam ucapanmu. Maka Allah akan buktikan ucapan. Allah akan jan, penuhi janjinya. Karena itu iman. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan juga Anda. Marilah kita belajar jujur, bukan jujur kepada manusia, tapi jujur kepada Allah. Marilah kita belajar bagaimana kita membuktikan di hadapan Allah bahwa apa yang di lisan kita itulah yang ada di dalam hati kita. Apa yang terucap dalam lisan kita itulah yang kita amalkan dalam hidup nyata kita. Intasduk yasdukallah. Kalau enggak jujur, Allah pasti membuktikan. Allah pasti akan mengabulkan apa yang engkau ucapkan, menuruti apa yang engkau inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.